Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqhi wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yang sering antum dengar bahwasanya di dalam ibadah kita, gerakan salat kita atau yang semisalnya dibangun di atas dzon. Dibangun di atas apa? Adzon. Antum jangan mengira wah berarti kita itu enggak yakin, bukan seperti itu. Dzon itu maksudnya adalah apa? Nah perkiraan, sangkaan, dugaan yang kuat tapi kemungkinan besarnya benar. Karena kalau antum membangun gerakan sholat dengan yakin, itu antum harus melihat. Allahu Akbar. Dilihat dulu. Kalau belum lurus sih, turunkan dikit. Kalau terlalu ke bawah dinaikkan. Kan harus lama, akhirnya rusak sholat. Tapi antum cukup membangun sholat don. Don apa sih? Yaitu perkiraan yang perkiraan kuatnya itu benar. Kan gak mungkin antum melihat. pak belum? Ketika antum misalkan takbiratul ihram, mengangkat tangannya kan hatwa mangkibai. Sejajar dengan pundak. Perlu enggak antum lihat ini? Perlu enggak? Enggak perlu, cukup antum bangun di asdan. Paham ya? Na barakallahu fikum. Kemudian posisi yang lain. Na barakallahu fikum. Ewa, ketika antum afan ya, ketika antum habis buang air besar. Ya enggak? Buang air besar antum bersuci, membersihkan lokasi tempat eh, keluarnya kotoran tersebut. Perlu enggak antum pakai kacang lihat pakai kaca itu? Perlu enggak? Perlu nggak? Nggak perlu dzan aja. Dugaan kuatnya bersih selesai. Paham belum? Itu maksudnya. Jadi terkadang kita membangun suatu perkara itu di atas dzan. Paham belum? Dzan di sini dzan rajih bukan marjuh. Dzan rajih itu adalah dugaan kuat, sangkaan kuat tapi dominannya kemungkinan besarnya benar. Paham belum? Kan sudah kita lewati kan maratibul idrak itu ada berapa? Maratibul idrak dihafal ini ya. Maratibul idrak pertama al-ilmu. Ilmu jelas yakin. Kedua Nah, melawan dari ilmu apa? Al-jahl. Kebodohan. Jahl ada dua, jahl murakab sama jahl apa? Basit. Kemudian syak. Syak raguan. Kemudian don, dugaan kuat, kemungkinan besarnya benar. Kemudian apa yang kelima? Wahamun atau wahmun? Wahmun. Itu yang kelima. Dugaan, prasangka, perkiraan tapi kemungkinan besarnya keliru. Itu namanya wahmun. Nah, kalau kita sholat gerakan sholat, antum bersuci, antum wudhu, itu semua adhan semuanya. Ini fungsinya apa? Untuk menghilangkan penyakit was-was. Penyakit was-was itu berbahaya sekali. Paham ya? Kenapa berbahaya sekali? Karena antum taruhlah taruhlah wudhu saja. Wudhu itu nah lima menit mungkin belum selesai. Karena dia merasa <laughs> gini-gini kan terus sama dia. Paham ya? Karena anak pernah jumpa di Yaman. Ceritakan dulu ya Orang terkena penyakit was-was itu wudu mulai dari awal sebelum sholat itu sampai akhir sholat. Anak keluar itu dia masih basah semua pakaiannya. Malak ya akhi, astagmal ya akhi, anak tawadda, asyalal, maya yajuz ya akhi. Ini enggak boleh. Kenapa Anak Ana wudu katanya. Kan wudu ini saat ini, wudu satu jam ngapain? Wudu apa namanya? Coba. Penyakit was-was bahaya sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum taruhlah bersuci habis qada'il hajah kencing atau BAB misalkan, membersihkan lokasi itu aja kalau antum belum pakai cermin belum melihat langsung pakai cermin gitu? Belum apa? Belum clear, belum yakin. Eh? Antum taruh nama di junub, mandi janabah. Kalau belum jebur ke sungai atau ke kolam itu belum belum yakin karena penyakit was-was. Jadi dibangun dari apa tadi? don don itu bukan berarti nggak di atas ilmu tidak. don itu apa sih? Prasangka, dugaan tapi kemungkinan besarnya apa? Benar. Paham belum? Ini beda dengan waham. Kalau waham kemungkinan besarnya keliru. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga. Itu apa namanya? Hmm? Ah, syak itu sebutan dua. Waham. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau enggak dua, tiga. Apa namanya? Syak. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Apa namanya? Don. Satu tambah satu berapa? Orangnya besar nih gak sembarangan. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu lima. Apa namanya? Apa? Jahal apa namanya? Murakab. Anak kecil, eh, anak kecil seusia siapa? Yusuf lah kalau Yusuf. Lima tahun lima berapa sok? Allah alam nggak tahu. Wajar lah jahal basit namanya. Paham ya? Seperti itu. Enam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Ini kita lihat. Qala al-mu'alifu asabahullah. Qala al nazim wa dhannu fil ibadatil mu'tabaru wa nafsal amri fil 'uqudi itabiru wa dhannu fil ibadatil mu'tabaru wa nafsal amri fil 'uqudi itabiru artinya apa dhann di dalam masalah ibadah itu mu'tabar dianggap ingat-ingat ini ya dhann di dalam masalah ibadah itu dianggap paham ya wa nafsal amr fil 'uqud sama juga halnya ketika 'uqud 'uqud transaksi jual beli itabiru anggaplah kalau antum sudah jual beli, barang sudah ada, uang sudah dikasihkan, saling menukar hasil barang sudah dikasihkan, uang sudah dikasihkan, sah enggak jual belinya? Sah. nggak perlu antum, wah ini sudah sah atau belum ya ini ya? nggak perlu. Karena apa? Zon itu ternyata dipakai juga untuk apa? Untuk na barakallahu fikum. Naam. Jadi tolak ukur. Kita lihat sini. Hatanil qaidatan, dua kaidah ini abbara anhumal muallam ulama biqaulihim, para ulama telah mengungkapkan dengan ucapan mereka dua kaidah ini Al-ibrah fil ibadat ghaliban bima nah bima fi dhannil mukallaf masyaallah. Yang jadikan tolak ukur nah barakallahu fikum jadikan tolak ukur atau ibrah atau patokannya di dalam masalah ibadah-ibadah ghaliban kebanyakannya eh, diambil dari apa? bima fi dhannil mukallaf yaitu dengan sesuatu yang ada pada dugaan, sangkaan, donnya orang yang terbeban syariat. Paham Antum sholat bersuci itu dan semua. Maksudnya gerakannya don. Karena nggak mungkin antum melihat satu persatu itu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian taruhlah antum gini. Allahu akbar. Antum perkirakan pas ya udah selesai. Nggak perlu antum gini-gini kan. Gini kan kemudian di pas-paskan itu malah ganggu kekhusyuan sholat nanti ya. Seperti itu. Faham insyaallah ya? Ewanam. Kita lihat lagi barakallahu fiikum. Wal ibrah fil muamalat ghaliban bima fi nafsul amr. Sama juga, di dalam masalah muamalah, transaksi jual beli pernikahan itu kebanyakannya apa? Kebanyakannya sama juga halnya, itu done Paham belum? Eh, kalau seandainya si wali perempuan tadi sudah mengatakan angkah tuka bibnati fulana bintu fulan bimahrin matkur atau bimahrin kada wa kada, sudah. Wali sudah mengatakan aku nikahkan kamu dengan putriku. Eh, namanya fulana bintu fulan dengan mahar sekian Eh, kemudian si pihak laki-laki sudah mengucapkan tu zawajah au nikaha bimahrin madkun dan selesai itu loh. Sah, sah selesai. Enggak perlu sudah sah atau belum ini ya? Bagaimana nih ya? Dzan. Paham ya? Dzan barakallahu fikum na'am. Kita lihat sini. Qalu i'tabiru yakni ucapan beliau sini i'tabiru yakni ulama. Nah, maksudnya apa? Nah, ini berarti i'tabiru kalau bukan i'tabiru ya, kalau i'tabaru berarti kembali ke mereka. Jadi i'tabaru maksudnya para ulama menganggap. Bukan i'tabiru tapi i'tabaru. Bukan fi'il amr tapi fi'il madhi ya. Perhatikan situ. Qaulu i'tabaru yakni al-ulama. Maksudnya para ulama itu menganggap. Qaulu mereka mengatakan fi babil ibadat. Mereka mengatakan dalam bab ibadah al-ibrah bidzan. Ingat-ingat ini, al-ibrah bidzan yang jadikan patokan, jadikan sandaran dalam masalah ibadat dzan. Apa itu dzan tadi? Dzan itu dugaan, sangkaan kuat kemungkinan besarnya benar itu don namanya. Anda paham itu insya Allah ya? Nah, paham Allah ya? Eh, maafun insyaallah? maafun. Eh, na'am. Jadi harus pahami baik-baik itu ya. Harus pahami baik-baik. Na'am. Ewa eh, kita lihat sini. Kata beliau, Kata beliau sini barakallahu fikum hidakumullah al-ibrah bidzan wa fil muamalat al-ibrah bima fi nafsil amr. Ewa. Eh, Kalau dalam masalah muamalah yang jadikan patokan adalah apa? Adalah perkara itu sendiri. Paham ya? Sudah terjadi transaksi atau belum? Ijab kabul atau belum? Itu jadikan patokan. Tapi kalau dalam masalah ibadah don. Ya enggak? Kalau muamalah kan langsung kan, langsung transaksi kan. Barangnya mana Pak? Ini barangnya. Apa barangnya? Barangnya haramain ori atau KW? KW. Berapa harganya? Harganya 150. Ini uangnya ini, barangnya mana? Antum lihat prakteknya itu dah itu namanya apa? Dalam muamalah. Tapi kalau masalah ibadah, barakallahu fiikum, antum cukup mengupayakan setara dugaan donnya benar, tajwidnya benar, sudah selesai nggak perlu diulang-ulang ih ih ih ih ih dinas siratal mustaqim diulang-ulang terus jangan. Nam ya? nam kemudian eh, barakallahu fikum diulang-ulang apa contohnya lain? Bis bis bis bis bis nggak perlu diulang-ulang apa diulang-ulang terus langsung bismillahirrahmanirrahim tuh, gitu paham ya nah kalau antum nggak loskan kayak gitu nanti termakan apa termakan bisikan syaitan yang terkutuk paham ya Sampai-sampai ya. kalau mau lihat kisahnya, kisahnya, perhatikannya. Kalau mau lihat kisahnya, kita apa kemarin? Kita apa? Talbis Iblis, karya Ibnu Jauzi, bagus sekali kitabnya itu. Itu penyebutan kisah mengenai orang-orang yang terkena penyakit was-was. Paham ya? Nah, berarti dia masalah tajwid pun kena was-was juga. Kalau ini kira-kira idgham atau apa ya? Ini iklabnya iklab bagian ini idgham atau apa ya? Ini kalau kalah kubra atau suhro. Nah, jadi banyak terkena penyakit waswas itu. Nah, apa solusinya? Solusinya berpaling. Kalau orang tidak berpaling dari penyakit waswas, enggak diluaskan gitu, sulit. Paham ya? Sulit. Bahkan apa? Banyak perkara-perkara ibadah yang terluputkan. Kita lihat lagi, perhatikan banyak kitabnya itu ya. Na'am barakallahu fikum wa wajhu dzalik sisi. Nah, sisinya apa? Sisi perkara tersebut anal ibadati haqqun haqqun lillahi ta'ala. Bahwasanya ibadah-ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak untuk Allah taala. Ibadah itu harusnya apa? hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Faktufiya fiha bidzan. Maka dicukupkan dalam ibadah itu dengan dzan. Dicukupkan dengan masalah ibadah apa dengan dengan dzan. Mohon salah ya. Eh, dzan itu apa tadi dzan? Dugaan kuat, sangkaan kuat, tapi kemungkinan benarnya keliru atau benar? Kemungkinan benarnya, kemungkinan besarnya keliru atau benar? Hah? Benar atau enggak dzan? Kalau kemungkinan besarnya keliru apa namanya? Waham. Paham ya? Waham jadi perlu diperhatikan baik-baik dalam masalah ibadah, Bang. Dalam masalah ibadah, muamalah atau semisalnya. Kalau muamalah dilihat zat transaksinya itu. Clear, selesai, selesai, sah, sah. Paham ya? Akad nikah, clear, selesai, selesai, selesai. dah selesai. Paham ya? Untuk masalah ibadah, nah barakallahu fikum ngelihatnya ke mana? Dzan. Ingat-ingat ya, dzan. Nah barakallahu fikum contohnya antum wudu wudu itu kan dalam kepala berapa kali Husain? Kepala. Berapa kali? Kepala? Dua atau tiga? Satu aja. Paham ya? Enam satu aja kan? Antum ketika gini. Bismillah. Dan gini kan? Ha. Selesai usah di gini-gini usah berkali-kali sekali aja cukup sekali ngapain berkali-kali. Paham ya? Itu untuk menghilangkan was-was. Paham ya? Penyakit was-was berbahaya sekali. Harus kita hilangkan. Kalau kita gak bisa ngeloskan, ngikutin alur itu nanti kehabisan waktu. Setan eh, menjadi eh, punya peluang di situ untuk mengganggu manusia. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Faktu fiha fiha dzan bidzan." Maka cukup ketika beribadah itu membangun di atas dzan. Karena kalau yakin harus melihat, antum takbir harus melihat Allahu akbar. Dah dulu ini baru. Lama sekali kan? Ini kalau kena waswas was seperti itu, orang-orang sufiah kebanyakan. Takbir itu kata mereka kan hatwa mengkibah atau ujung telinga katanya ya enggak? Sejajar dengan pundak atau ujung telinga. Dia gini, Allahu Akbar. Oh, Sentuhnya tinggal ini loh. Ujung telinga nih, sentuhkan ini. Padahal enggak perlu disentuhkan tuh. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fiikum kata mereka kita harus yakin benar yakin di dalam ibadah itu yakin cuma membangun apa gerakannya down itu loh. Karena yakin harus melihat. Seperti tadi itu yang saya sebutkan, kalau semuanya dalam masalah ibadah seperti ini, nah barakallahu fikum harus melihat, harus melihat dipaskan itu kan rusak semuanya nanti. Taharah bersuci tadi dibangun di atas apa? Zon dugaan kuat bahwasanya sudah pas selesai gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Li'annahu wal mustata' karena itulah yang dimampui. Karena hamba mampunya hanya apa? memperkirakan. Memperkirakan pas sesuai dengan apa? eh, syariat selesai. Tapi untuk yakin harus lihat. Kan nggak boleh kita salat tapi noleh-noleh nggak boleh kan? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat sini. Wa yadullu li hadzal hadis dan yang menunjukkan hadis ini adalah na'am barakallahu fikum kata beliau Ruwa alladhi ruwahu Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi fal yataharris shalat tsumma nam liyabni alaih. Allah. Artinya apabila salah seorang di kalian ragu dalam sholatnya, perhatikan ya, ragu dalam sholatnya, maka hendaknya dia yataharri, memilih as memilih yang benar. Paham ya? Memilih yang benar baru dibangun di atasnya. Jangan anak udah butuh belum tadi ya? Udah butuh belum ragu dia. Kalau dia itu ketika awal mulai udah butuh, dibangun atas butuh selesai itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Ikhwan fi din azan wasakumullah kita lihat sini. Wa amal muamalat, ada pun masalah muamalah. Paham soalnya ya masalah ibadah dibangun di atas apa tadi? Dzan. Dalam masalah muamalah kita lihat wa amal muamalat hiya haqqun li adami. Adapun masalah muamalah, transaksi, kehidupan sehari-hari, jual beli, akad nikah dan semisalnya, itu hak lil adami, hak sesama Bani Adam fala budda min tas tasarruf lima fi nasl amr maka harus mencocoki sesuai dengan tasarruf atau tasarruf gerakan-gerakan gerak-gerik di dalam apa dalam transaksi tersebut harus mencocoki paham belum tasarruf itu masih gerakan-gerakan dalam transaksi jual beli berarti ada barangnya ada uangnya ada apa ijab qabul itu paham belum paham ya itu kalau masalah muamalah kalau masalah muamalah itu bangun di atas enggak benar muamalah Hah? anak tadi sudah menyangka sudah bayar sudah menduga bayar tadi. Tapi ternyata belum bayar. nggak bisa. Kalau mau muamalah harus apa dilihat di transaksinya tadi. Transaksi nasul amr, perbuatan itu dilihat. Sudah bayar belum? Sudah. Barangnya mana? Ini barangnya. Ori apa kami? Ori. Harganya berapa? Sekian. Sudah, ambil ijab kabul selesai. Belum. Karena kalau dalam masalah mau muamalah kalau antum dibangun don, membangun di atas don, rusak nanti. Tadi sudah bayar belum antumnya akhir. Anak kira udah bayar ya, anak menyangka anak menduga sudah bayar don. Anak berdan, anak dah don dan bayar katanya. Padahal belum bayar, nggak bisa. Faham bedanya itu? Faham soalnya ya? Eh, na'am. Masalah transaksi pernikahan juga sama. Tadi ada mahar enggak? Anak sudah menduga ada mahar, yang tidak menyangka. Sudah apa? Ada dan dah bayar, sudah kasih mahar. Padahal belum. Jangan. Kalau masalah transaksi muamalah itu harus apa? Perbuatan tersebut dilihat, ijab kabulnya dilihat. Mahfum hantalah? Mahfum? Ayo, berikutnya. Kata beliau di sini misalnya dari kafir ibadah. Contoh dalam masalah ibadah, perhatikan contoh dalam masalah ibadah. rojulun dhanna an hadal ma'a tahurun fatatahhar bihi wa shalla wa baqiya 'ala dhannihi fa hal tasihhu salatuh? Penting ini. Ada orang dia menduga menyangka bahwasanya air ini suci. Ada air di ember, dia menduga menyangka bahwasanya air itu suci. Air tersebut suci. Akhirnya dia bersuci dengannya setelah itu salat. Setelah itu salat tapi masih tersisa dhannya Tadi airnya suci atau tidak ya? Don. Jadi menggunakan air tadi dibangun di atas don, suci atau tidak ya? Dugaannya suci itu dugaannya. Apakah sah solatnya Al jawab na'am. Jawabannya apa? Sah solatnya. Tasihul bina'an al don Dibenarkan solatnya sah karena dibangun di atas don. Don itu apa tadi? Dugaan kuat tapi kemungkinan besarnya benar don namanya. Kalau dugaan kuat, kemungkinan besarnya keliru apa namanya? Wahm. Wahmun. Kalau wahamun artinya ghalatun, keliru. Paham soal bedanya ya? Ini tak ulang-ulang terus enggak? Naam, tak ulang-ulang terus biar biar melekat. Ya, kullama takarrar takarrar. Setiap kali diulang-ulang itu melekat. Ayo, kita lihat sini. Rajulun ghassala saubah. Ada orang mencuci pakaiannya min najasatin sebabkan karena najis. Dicuci. Pakaiannya suci karena ada najisnya. Hatta ghalaba 'ala dhani sampai benar-benar apa? mencapai dugaan dia, sangkaan dia, dugaan ini ya, annahu qad tatahhar, bahwasanya dia telah apa? mensucikannya minan najasah, telah mensucikan dari najis. Fasaubu tahir, maka pakainya suci. Walau kana fi nafsil waqi' lam yatahhar walaupun pada asalnya belum suci tapi dah membangun di atas dzan tadi ya. Li'anal ibrah bima fi dzannil mukallaf. Karena yang jadikan patokan itu apa? yang ada pada dugaan mukalaf orang yang terbebani syariatan itu. Faham maksudnya ini ya? Jadi dzan itu ternyata menjadikan patokan hukum dzan itu. Nah, Mahfum salah nih Abdullah? Husain? Hasan? Mahfum? Irbat? Ayo. Kita lihat berikutnya. Rajulun shalla, ada orang salat. Falamma maka nanti tasawuf akhir, ketika dia berada di tasawuf akhir, orangnya ini ketika berada di tasawuf akhir, syakka hal shalla salatan aw arba'an ragu dia wah ini sudah salat 4 rakaat atau 3 rakaat aja ya? salat zuhur lah taruhlah ragu dia ini 3 rakaat atau 4 rakaat ya wa ghalaba 'ala dhanni anna arba' tapi ternyata apa dia punya dugaan kuat wah ana menduga ini sudah 4 ini belum awalnya ragu setelah ragu muncullah hawa dhon dhon wah kayaknya 4 menduga ya menduga ada 4 dhon namanya itu ya dhon fanaqul iktafi bihadza dan cukup cukup bagimu dengan dugaan atau sangkaan ini. wajah arba'an, jadikan empat sudah. Berarti sudah empat selesai, enggak perlu nambah lagi. jadikan empat, enggak perlu nambah lagi. Wasjud sajdatain, wasjud sajdatain lisahwi ba'da salam. Kemudian sujudlah dua kali sujud, sujud sahwi setelah salam. Paham ya? Nah, setelah salam. Kenapa setelah salam? Karena masalah rakaat. Paham ya? Nah, Eh, seperti itu. Hatta law furida anna salatahu fil waqi' kanat salatan walaupun ternyata kenyataannya dia baru tiga rakaat. Tapi karena dia bangun don tadi kuat donnya itu. Paham ya? Nah, fa inna salatahu sahihah salatnya sah sahih Li al ibrah fil ibadah bi ghalabatid dhon. Dikarenakan patokan sandaran dalam masalah ibadah itu apa? Ghalabatid don yaitu dugaan sangkaan yang kuat. Faham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Contoh yang lain, rajulun yatuhul bait. Ada orang dia itu tawaf di rumah. Rumah mana masa tawaf di rumah bil bait? Masa tawaf di rumahnya maksudnya bagaimana tawaf di rumah ini? Masa orang tawaf di rumah, ngelilingi rumah itu bagaimana ini? Itu kan baitun itu rumah artinya. Apa? Apa maksudnya? Tawafnya di mana maksudnya? Rumah Allah, Baitul Nah, Baitul Haram ya maksudnya adalah di Ka'bah itu keliling Ka'bah. Ada orang tawaf di bait, di rumah rumah rumah Allah. Maksudnya adalah di ya. keliling Ka'bah. Fasyakka hal tawafa sittan aw sab'an Sudah tawaf 6 atau sudah 7. Wa ghalaba 'ala dhannihi dan e, dugaan kuatnya anha sab'ah. Dia sudah 7. Aswat, aswat itu 7 putaran. Ya, sudah 7 putaran fal ja'alna fal yaj'alha sab'an. Berarti kalau seperti itu jadikanlah sab'ah ada 7 ya. Karena apa? Dhannya dugaan kuatnya tadi Pak sudah 7. Berarti enggak perlu nambah lagi. Enam. Li'anna hadha huwa don karena inilah dugaan yang kuat. Wal ibadatu mabnaha dan ibadah-ibadah itu dibangun 'ala don dibangun atas don Wa idza qadira annahu lam yatuf kalau seandainya dia menakdirkan bahasanya atau memperkirakan dia itu belum tawaf illa sittan kecuali illa sitta kecuali 6 Eh, kecuali apa isi tata aswat kecuali enam putaran finasul amr pada waktu itu pula fa innahu la yalzamhu syai'un maka enggak diwajibkan bagi dia untuk berbuat sesuatu apapun anna hadhil muamalah bainahu wa bain rabbih dikarenakan muamalah ini antara dia dan antara Rabbnya wallahu taala mahallul afwi was sama sedangkan Allah taala tempat untuk menerima apa tempat untuk mendapatkan ampunan dan juga maaf kesimpulannya bagaimana zon itu terkadang dipakai terutama dalam masalah ibadah Paham maksudnya ya? Ketika anu takbiratul ihram, ketika anu ruku, sujud, paham ya? Itu aku enggak enggak perlu usak usak usak usak usak, dah pas atau belum ya? Ini tangannya bagaimana ya? Dan paham ya? Diberikan seperti itu. Kemudian ketika nuding, tasyahud. Ini. Jangan nuding ini, nuding ini ngapain? Isyarahnya mana isyarahnya? Maksud salat nudingnya gini. Nudingnya lurus. Istiqamah, paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Paham? Nah, namanya isyarah seperti itu. Ayo kita lihat di sini. Ya na'am barakallahu fikum. Kata beliau, rajulun shallal fajr bina'an ala anna al-fajr qad tala'. Ada orang salat subuh, dia membangun di atas daun dugaan dugaan bahwasanya salat fajar itu sudah muncul, fajar shadiq ya. Wa baqiya ala hadzal don Dia masih berada di atas dugaan ini. Menduga sudah apa? Masuk fajar shadiq. Fa salatuhu apa? Sahihah. Salatnya sah. Paham belum? Karena membangun di atas daun dugaan kuat itu. Mahfum Abdul Aziz? Eh, Ayo na'am. Hatta law furida annahu fil waqi' taruhlah seandainya yang benar-benar ditakdirkan dia itu belum masuk secara kenyataannya tersolat qabla waktu. Dia sudah solat sebelum waktunya. Karena ada bangunan tadi itu, annal ibrah bima fi dan mukallaf. Karena yang dengan patokan itu adalah apa? Yang dipatokan adalah apa? Adalah yang ada berdugaan mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani syariat. Mukallaf itu Allah Subhanahu wa taala, mukallaf itu hamba. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum. Rajul berikutnya dan sha'imun dhanna huruf asy-syamsi fa'aftar. Ada orang puasa, dia menyangka menduga bahwasanya matahari sudah terbenam. Fa'aftar akhirnya buka dia. Summa tabayyana ba'da dzalika kemudian setelah itu nampak. Setelah buka nampak anna syamsa lam taghrub. Nampak bahwasanya ternyata matahari itu belum apa? terbenam. Fa shaumu puasanya sah, lakin alal imsak. Tapi saat itu wajib nahan. Taruh lagi nih. Dia misalkan kok gelap sekali nih ya. Jangan-jangan udah matahari terbenam. Minum dia, minum. Begitu minum gelapnya tadi hilang, terbitlah apa terang lagi. Wah, nah saat itu nahan dia. Nahan, nggak boleh lanjutkan lagi. Karena ketika dia minum tadi membangun dia sedan. Jangan-jangan ini memang sudah terbenam ini ya. Paham belum? Ternyata nggak lama kemudian hilang gelapnya terbitlah terang. Paham ya? Akhirnya apa? Tahan dia. Menahan sampai benar-benar terbenam matahari. Maka insyaallah, na'am. Kita lihat sini kata beliau, puasa sah. Akan tapi alaihi imsak, wajib dia untuk menahan min hinin an ya'lam di saat dia tahu annan nahar bakin bahwasanya siang masih ada. Hatta taghrubas syams hakikatan sampai benar-benar matahari terbenam. Mahum soalnya ya? Ya na'am. Wadalilu dzalika marwal Bukhari an Asma binti Abi Bakr, masyaallah. Dalilnya adalah yang ada dalam Sahih Bukhari dari hadis Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, qalat beliau berkata, "Aftarna yakni fi ahdin Nabi SAW kami berbuka di zaman Rasulullah SAW fi yaumi ghaimin, pada hari yang ada mendung." Eh, karena mendung, mendung, mendung yang berwarna hitam itu. Sematolaat tala'at syams kemudian tiba-tiba apa? Matahari muncul. Tapi Matahari masih ada gitu loh. Jadi menduga sangkaannya matahari terbenam karena ada mendung. Ternyata mendungnya apa? Mendungnya hilang, nampaklah matahari masih ada gitu loh. Walam ya'muruhum Nabi sallallahu alaihi Tapi saat itu Rasulullah enggak merintahkan untuk mengkodok. Walau kana al-qada wajiban, kalau seandainya mengkodok mengganti itu wajib, la amarahum bihi. Ini saya Rasulullah merintahkan mereka untuk mengqadanya. Walau amarahum bihi Nah, la nukila ilana. Kalau seandainya saat itu Rasulullah merintahkan mereka, saya dinukilkan sampai kepada kita. Tapi enggak ada penukilan. Li'annahu idza amarahum bihi sara min syari'atillah. Karena kalau Rasulullah memerintahkan ulangi puasanya qada. Berarti termasuk syariat Allah. Wa syariatullah mahfuzatun sedangkan syariat Allah itu terjaga. Paham belum? Di sini Rasulullah enggak suruh mengulangi karena apa? Dibangun dzon. Ketika mendung tadi dibangun dzon. Ini jangan-jangan sudah terbenam ya. Ternyata makan, minum ternyata. Paham ya? setelah itu mendungnya hilang, matahari masih ada. Saat itu menahan itu loh. Ketika nafas tuh langsung menahan itu. Jangan dilanjutkan, lanjutkan batal nanti. Paham ya? Seperti orang yang lupa makan. Ketika apa barakallahu fikum, puasa Ramadan dia lupa makan. Makan satu piring, lauknya kentaki, minum satu gelas susu. Paham ya? Makan kenyang ya, lupa tapi sah enggak puasanya? Kalau ketika ingat dia berhenti. Tapi kalau dia ingat nambah lagi ya batal puasanya. Paham belum? Paham bisa? lupa sudah makan dua piring, satu gelas susu sama Yakult satu lah. Yakult ya satu itu. Nah, barakallahu fikum puasa lupa dia makan tadi. Sah gak puasanya? Sah kalau dia ketika ingat itu langsung menahan. Langsung menahan ya. Wah, nanggung kita setengah. Setengahnya itu kalau dia minum batal. Paham belum? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum penting sekali. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang ya karena yang berikutnya itu eh, agak panjang sedikit. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nasallahu assalamat al afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.